will the Lord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi surahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Al-Habib Zainal Abidin Al-Atah yang senantiasa kami harapkan mau idul hasanahnya serta barokahnya. Yang saya hormati para asatid dan asatida, yang saya hormati Bapak Abdus Salam SIP selaku Kepala Desa Jatiroke Songgom Brebes. Yang saya hormati Gus Iqbal Esos MA yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati tokoh pemuda dan pemudi, yang saya hormati grup Hadroh al munshidin dari Pekalongan, yang saya hormati segenap pengurus Ikatan Pemuda-Pemudi beserta jajarannya yang saya hormati. Dan tidak lupa juga yang saya hormati kepada Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain kata syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala rahmatnya, atas segala nikmatnya, kita semua bisa berkumpul di pada pada acara pada malam hari ini tentunya dalam acara Kesambi bersolawat dalam rangka halal bihalal di desa Jatiroke Songgom Brebes. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan serta mudah-mudahan senantiasa Allah merahmati dan meridhoi acara kita pada malam hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada acara malam hari ini senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Saya mohon izin sebelumnya saya berdiri di sini sebagai pembawa acara. Adapun yang pertama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin sekalian yang mudah-mudahan langkah kaki ibu, langkah kaki bapak, langkah kaki hadirin sekalian diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala dan amal di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang kedua, saya izin untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun acara yang pertama adalah pembukaan Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Acara ketiga sambutan-sambutan Acara keempat Mau'idotul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Zainal Abidin al atau Kemudian acara yang ke-6 yaitu Hadroh al munshidin dari Pekalongan Kemudian acara yang terakhir adalah doa penutup Marilah kita bersama untuk memasuki acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab al hadinia walikul Liniatin Soliha wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah pembacaan umul kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah tadi kita akan mendapatkan keberkahan serta semoga acara pada malam hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Fadullah Sahil. Waktu dan tempat kami persilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ this وسارعوا وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذي والكافرين والذين ಒಮ್ಮೆ 我们。 ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون بسم الله إن اللهم صل وسلم وزد وبارك بأهله kepada Ustadz Fadullah Sahil yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan, senantiasa mendapatkan atau menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Hadirin rahimakumullah marilah kita memasuki rangkaian acara berikutnya, yaitu rangkaian sambutan. Untuk sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Muhammad Jaza, sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Salam SIP selaku Kepala Desa Jatiroke Songgom Brebes. Kemudian sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Gus Iqbal Lesos MA selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern al Falah. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Muhammad Jaza. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah Allahumma salli ala habibika wa mustafaka wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin rabbi wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd hadratal afandil wal Quroma wal a'izza wabil akhos panjenenganipun Al Habib Ali Zainal Abidin Al Atas dari Tegal yang kami nantikan mau mauidhatul hasanah serta doanya wabil khusus para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh desa Jatirokeh Blok Kesambi yang saya taklimkan kepada Dewan Asadir, Asadirah, Desa Jatirokeh Blok Kesambi yang saya hormati, kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Modern yang saya hormati, kepada banom-banom yang bernaung di Nahbotul Ulama, Desa Jatirokeh, Kecamatan Songgom yang saya hormati. Kepada para bapak, para ibu sekaligus tamu undangan dari Pekalongan Grup Hadroh Al-Mungsidin yang kami hormati. Tak lupa juga kepada rekan-rekan kami, pemuda-pemudi Kesambi, serta panitia penyelenggara halal bihalal Ikatan Pemuda-Pemudi Kesambi dan masyarakat Kesambi yang saya sangat banggakan. Hadirin, hadiroh yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya terhadap kita berupa taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, bermujalasah, bermuajah dalam rangka halal bihalal, ikatan pemuda, pemudi, kesambi dan masyarakat kesambi tanpa suatu halangan apapun. Semoga adanya acara ini senantiasa kita mendapatkan ridho darinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirul zaman khatimin nabiyyin yang telah menunjukkan jalan terhadap kita inggih menika jalan ingkang lurus sehingga kita terbebas dari belenggu-belenggu kejahiliahan. Semoga adanya acara ini senantiasa kita mendapatkan syafaat darinya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para tamu undangan, hadirin hadiro yang saya hormati. Yang pertama kami mewakili atas nama panitia penyelenggara Halal Bihalal Ikatan Pemuda Pemudi Kesambi dan Masyarakat Kesambi yang pertama menghaturkan minal a'idin wal faizin mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan kami yang sering berbuat baik itu disengaja atau tidak disengaja. Yang pertama kami meminta maaf kepada orang tua-orang tua kami. Meminta maaf kepada guru-guru kami meminta maaf kepada masyarakat-masyarakat khususnya Blok Kesambi jika kami mempunyai kesalahan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua kalinya kami mewakili atas nama panitia menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para bapak, para ibu, para hadirin hadiroh yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara halal bihalal yang seharusnya mempunyai kesibukan masing-masing dan yang seharusnya mempunyai kewajiban yang lain akan tetapi panjenengan semua rela untuk mengorbankan waktunya demi menghadiri majelis yang insya Allah mulia ini dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tujuan kita yang pertama mengatakan halal bihalal untuk mempererat tali silaturahim satu sama lain. Dan yang terakhir, kami mewakili atas nama panitia mengucapkan, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali dari tempat yang kurang nyaman, dari tempat yang kurang berkenan, suguhan yang kurang sangat cukup, dan dari panitia barangkali mengarahkan kurang dengan sopan santun kami mewakili seluruh panitia Ikatan Pemuda-Pemudi Kesambi meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kami hanyalah manusia biasa yang notabene masih sangat butuh bimbingan dari para asadin dari para kiai, dari para orang-orang soleh yang sering mengarahkan hal kebaikan terhadap kita semua. Maka dari itu, kurang lebihnya kami mewakili atas nama panitia sekali lagi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian dari kami yang hanya kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari awal sampai akhir, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ma min sayyi'atin nafsi. Jika ada kesalahan itu semata-mata dari saya sendiri. Wa ma min hasanatin famin Allah. Dan jika ada kebenaran dalam kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Panitia oleh Muhammad Jaza. Untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Abdus Salam SIP selaku Kepala Desa Jatiroke Songgong Brebes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf hadirin sekalian, eh, Bapak abdussalam SIP tidak bisa hadir. Untuk sambutannya akan diwakilkan oleh Bapak Lebe Said. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan maning kang karo bojone pegatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du Dumateng al mukarrom para alim para kiai para sepuh pinesepuh ingkang kula muliakan dumateng al habib Ali Senalabitin dari Kabupaten Tegal saniki si teng perjalanan moga moga hadir Allahumma Abi kalai ugi salam Kala terakan dupanteng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi moga moga kelayan baca salawat pinaringana syafaatullah benjang wonten dina kiamah Allahumma amin ya robbal alamin. Para bapak, para ibu, para sederek, Hingga kaula muliakan segenap panitia pemuda-pemudi Kesambi yang sangat kami banggakan bisa menghadirkan Al Munsidin dari Kabupaten Pekalongan. Allahumma Yang selanjutnya kami berdiri di sini mengatasnamakan Kepala Desa Jati Rokeh. kepalanya mboten enten. Nggih. Dadose wakil awak karo sikil. Ngaturaken pari panjenengan mboten saged rawuh. Kranten niki wonten Semarang. Nengok eh uh, laren. Para rawuh, para sederek ngamanatan ngamanataken dumateng kula maring panjenengan. Dados niki Desa Jatirokes mulai maju. Mulai maju. Gemenang kene sini Gandarwo alhamdulillah wonton pondok pesantren Alpala kulah Kula mriki wedi temenan. Saniki alhamdulillah saged rame wonten pondok pesantren. Ardeng ngriku sida kuntilanak. Nggih, wonten kuntilanake. Jasa ya, niki boten wonten. Nggih leres ukura sering diwedeni. Nggih, niki pemerintah desa Jatirokeh supados rakyate ayem dan trem saged melaksanakan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin Muga-muga rakyat jati rokeh paring nasihat Allahumma amin ajang resula Ari dibagini beras aja ah kae ordine dine sampun kados niku Nabi pimpinan kepala desa ngaturaken pangapunten ingkang kata, ngaturakan acara halal bihalal ngaturakan nyuwun pangapunten kata, ngaturakan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin ngapunten nggih ngapunten nggih alhamdulillahirabbil alamin boten sakit kula sanjang nopo nopo, kali panjenengan ngarane wakil nggih awak karo sikil pikirane lagi ning Semarang kula ne mboten saged punapa napa ngaturaken nyuwun pangapunten kathah kali panjenengan sedaya menawi nglayani masyarakat sering dugal sering ora dilayan mutung, mbok pilih kok lebene ari ngurusi wong mati keprimen sampun dados kemakruan menawi teng balai desa bagian satset-satset ora gagian jenengan grundel mulane kula pribadi Kulo pribadi nyuwun dan kata, kali panjenengan sedaya masyarakat Desa lalin tunipun lan akhir kata wallahul maafik, ila kuami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Said selaku Lebih Desa Jatiroke Songgom Brebes atas sambutannya. Semoga uh, kita semua akan mendapatkan barokah manfaatnya dari Bapak Said. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Gus Iqbal Tanjung Esos MA selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Falah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la wa la quwata illa billah amma ba'dah. al mukarramin para alim, para kiai, para asatid, para sepuh bini sepuh, Enggak kalau hormati yang mukarom Al Habib Ali Zainal Abidin yang alhamdulillah fa insyaallah sebentar lagi beliau hadir di tengah-tengah kita. Enggak kalau hormati para kiai, para alim, kepala desa, Bapak Abdul Salam dan seluruh tokoh masyarakat Desa Jatirokeh terutama wilayah Dusun Kesambi yang semoga selalu diparingi sehat lan barokah. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan hari ini malam ini Ki aku ini maju atas nama siapa sih? Atas nama siapa pemikiran atas nama ketua panitia, atas nama kepala desa, Ki atas nama wakil dewek. Ya surah apa-apa. Alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Fitri ini kita kembali warga Dusun Kesambi Desa Jatirokeh bisa melaksanakan halal bihalal yang semoga kegiatan, kegiatan ini bisa seterusnya anak-anak Jatirokeh seterusnya anak-anak Kesambi Allahumma Salawat mugi salam tak tersurahkan pada baginda agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat sapatul utmah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, pertama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku diampura apa ora, Bu? Diampura apa Nyong yang ngampura hari ini. Tak ambura sing wingi nyoblos, nyong karo ora nyoblos, nyong tak ambura kabeh. Ngeras sengir. Tak kampura kabeh. Apa manis sing ora tak kampura nemen. Alhamdulillah. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kalau hormati, alhamdulillah niki ki acaranya acarane arane halal bihalal. Paham nggih? Acarane halal bihalal. Tandanya apa bisa ning acarane halal bihalal sebabnya akeh wong sing bojo. Jadi halal bihalal ki gue nggo gue manten anyar tok Manten-manten lawas kayak Rika harusnya orang-orang kene. Iya. Jadi nyong seneng. Apa namanya kegiatan halal bihalal ngundangnya Al Munsidin. Jadi sing ngunjungi ayu-ayu. Eh tolong sing Raden kisut memburi secuil coba. Ya. Sing ngunjungi apik-apik. Ke ya, jarang-jarang nang kesambi. Biasanya pengajian sing ngunjungi kisut-kisut ibu-ibu tok. Lagi sing ngunjungi nom-nom alhamdulillah. Ya, tolong ya, sing kisut-kisut ya Raden minggir anu memang buat apa apa. Jadi kadas niku, guyon niki boleh. Jadi apa halal bihalal niki kegiatan yang penting yang alhamdulillah semakin tahun semakin meriah diadakan oleh dusun kesambi di desa Jataroke. Semoga kegiatan ini bisa seterusnya ila yaumil kiamah diadakan teng desa kesambi. Saya sebagai warga desa Jaterokeh dusun kesambi selalu mensupport seluruh kegiatan warga apalagi kegiatan keagamaan yang punya nilai positif untuk masyarakat. Jadi saniki kita bakal selawatan bareng, bakal ngaji bareng. Nggih diniati ngaji, diniatin selawat, semoga kita semua dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kados niku mawon kayaknya Habib wis tegare ya, mercane semono. Eh ya, mercon pengantin apa mercon Habib? Soalnya sing wingi monin dalan-dalan mercon baik. ki wong kawinake nemen. Nggih kados niku mawon nggih Bu. Kula ngapura ingkang kata sekali lagi mohon maaf lahir dan batin walafu minkum wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Iqbal Tanjung Esos MA atas sambutannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, kita akan memasuki rangkaian acara yang kita tunggu-tunggu yaitu Tausiah Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al Habib Zainal Awidin Al Atas dari Tegal. Kepada Al-Habib Zainal Abidin Al-Atos, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf untuk hadirin sekalian. Sebelum al Habib Zainal Abidin menyampaikan tausiah, akan ada sambutan dari pengurus Nahdlatul Ulama kepada Haji Taufik Diri, waktu dan tempat kami persilakan. اللهم صل على سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi 'ala man ata'ahu wattaba'a ridhah al muntaqimi mimman khalafahu wa 'asah al mutakaffilu bi arzaqi ibadi fala yatruk ahadam minhu wa la yansa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه الذي اختاره الله واصطفاه Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim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 indallah anta'fu aman dhalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man khata'a sadaqallahul azim wa sadaqa rasul mustafa al karim para alim para asatid para kiai bunyai wabil khusus pengurus NU, MWC, sak muslimate, fatayate, ansore. Allahumma Ibnu IPPN unipun insya Allah kanti acara dalu menikom bareng-bareng diniati. Mugi-mugi kula panjenengan pun tiang ingkang seneng kumpul kalian para ulama. Allahumma pun di lurai Hah? Dereng dugi. Tapi lurai NU apa duduk? NU temenanan. Lore uang NU sandunganipun? Pamanan Banser. Oh iya, Bansernya kelalen. Tapi Bansernya kayong durung padang metu kumise ya. Karena Habibe niku pembina Banser Kota Tegal. Alhamdulillah. Dados masalah urusan Banser tawis gini apa nggih? Bareng-bareng insyaallah niat ngawal kalian para ulama ngawal kalian para habaib mugi-mugi selamat dunia akhirat Allahumma ya lalwatan ya lalwatan ya lalwatan, oh sallallahu alaihi wasallam ingkang dimuliakan kalian kusi Allah Allahumma monggo kanti kesempatan ingkang mulia tempatnya mulia acarane mulia Allahumma sing rawuh kabeh mulia Allahumma sing aturi sangat mulia sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka niki ugi keluarga besar al-munsidin ingkang mugi-mugi tambah jaya Allahumma. Mangkane sampai sampun ngantol wangsul kecuali mangke acara Maulidin Nabi sampai rampung. Allahumma. Allahumma. Alhamdulillah. Bukan hanya kita semuanya sampun tertulis teng buku tamune Kanjeng Nabi dados tamune sehingga boten namung kumpul teng dunya kemawon tapi mangke teng akhirat kumpul bareng-bareng kalian jeng Nabi teng suwargane Gusti. Kira-kira wingi puasa nggih sabulan tutuk apa ora? Ah iya, cocok. Ke si arat sih bocah lanang tutuk apa ora? Tutuk kok. Gini apa nggih? Masa bocah lanang ketekanan tamu? Gini apa nggih? Habibie teh tawar. Aku aneh tawar. Karena usia wis tua ora songgrongan. Terus bapak ibu bukan anak usianya sandure sekat lima, masya Allah bansernya kayong hebat. Nggih napa nggih? ini turun anak. Oh iya kia ya monggo. Ya memang banser kudu sikap Allahumma. Pun para hadirin nyun sewu nikilah Nggih matur nuwun. Tambahi mari, tambahi mari. Oh nggih. Bisa digembuyu sih? Habibie pendek. Ngece sampean ya. Sarap apa aja ndeleng pendeknya terosolane Allah. <laughs> Pengajiane wong NU ya kudu bombongan. Gini apa nggih? Pengajiane wong NU ngajak umat supaya rukun, nggih alhamdulillah sak sampunipun lebet teng bulan Ramadan. Allahumma puasane sing tutup ya tutup, sing durung ya mangke digodoni Allahumma. Ya wadon madan mene lanang madan mene aja terlalu perak nyong kuatir mbok anak-anak setrum mbok apa gini apa nggih. Nggih, tapi bocah nom-nom nikilah generasi penerus NU Allahumma. Siap? Siap? Alhamdulillah. Gusti Allah sampun wanti-wanti Bapak Ibu. Kulo panjenengan sing dadi wong tua kedah nyiapaken generasi penerus ingkang lemah ingkang lemah imane. Gusti Allah ingkang sampun dawuh kula panjenengan sing dadi wong tua kudu hati-hati, aja sampai ninggalakan generasi penerus ingkang lemah imane. Allahumma yen bocah-bocah Ibnu IPPN une Allahumma sing nom-nom banser ansor fatayate Allahumma sing tua NU muslimaten dongakaken Allahumma karena Gusti Allah sampun wanti-wanti teng Al-Qur'an minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal yakhshalladzina la taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa dan hendaklah mereka merasa khawatir, bingung, pedas kalau sampai meninggalkan generasi ingkang lemah imani. Puasa satu bulan yang sudah kita lakukan dengan harapan sesuai nopo ingkang didawakan kalian kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Ramadhan awaluhu rahmah wa awsatuhu makfirah wa akhiruhu idku minan nar. Kanti ibadah ingkang dilampahi baik niku puasane Gini apa nggih salat tarawahe tadarusane dadosaken sabab pulau panjenengan kabeh golonganipun tiang sing gesange angsal rahmat lan pitulunge Gusti Bipun dibip, tanda tandanya tiang sing gesa asar rahmati Allah niki. Sedoyo sing sami rawuh kegolong tiang sing gesangipun angsal rahmate Gusti. Mboten angsal rahmate Gusti Allah pripun? Nang pojok lemprak bombong. Nggih apa nggih? Leres apa leres? Tapi tulung kesinangi sore wit pring, hati-hati. Bukan anak curut lewat. gimana banggi. Kita pada nganggo celana orang papa apa sih pada nganggo sarung, kita nganggo celana dalam apa orang. <laughs> Aman Allahumma pun. Lah tiang-tiang sing ado saking rahmatnya Gusti Allah pripun, Bib? Gusti Allah ingkang sampun dawuh. Tiang-tiang sing uripe ado saking rahmatnya Allah, ibadah mboten purun. Kalian Al-Qur'an aduh, kalian para ulama aduh, boten reman krawi majise para ulama. nopo dewa Gusti Allah? Manung sasing kados meketen teng dunya uripe mesti cupet. Naudzubillah min sugih be cupet ora enak apa maning. Aja ngomong larat, ora sugih Wong urip rong macam sugi karo ora sugi. Do ngomong melarat ya melarat lah. Niku nang dunya. Dados wonten tiang-tiang sing uripe ada saking ibadah. Niki kantor MWCNU nih Bang Pundi. Oh teng lapangan, nggih. Niki derek oh nggih alhamdulillah ketua rantingnya nggih. Nggih siap rampung nggih. Allahumma wong NU sekatai katus meketan nggih napa nggih? Allahumma kangge pembangunan kantor baik niku ranting nopo MWC insya Allah mugi sakit cepet rampung Allahumma Tang Al-Qur'an Allah ingkang sampun dabu. kangge tiang-tiang sing ada saking rahmatnya Allah ada saking ibadah ada saking Al-Qur'an ada saking ulama teng dunya uripe cupet sing langkung medosaken mali mangke kakan saking kuburan picek naudzubillah min A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada fa inna lahu ma'isyatan donka, wa naqsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira Qala kadalika atatka ayatuna fanasitaha Wa kadalika liyaumatun sah Alfa sallallahu ala zainil wajah saking mujalasa kalian para ulama napa dawuh Gusti Allah fa innalahu maka sak temene tiang menika bakal keparingan maisyatan kauripan ka ingkang cupet teng dunya uripe cupet sak suki tambah sugi uripe tambah gembrungsung Anjak nganggo bahasa pundi mriki namine Jati rokeh. Jati rokeh kan ngenune aung nggih. diganti apa? <laughs> tambah tambah sugi malah tambah gembrangsang. tutup mata ngomongane, duit buka mata ceritane. Maning kuburan orang gawa. On. ini nang dunia. Sing langkung medosaken kangge tiang-tiang suripe ada saking ibadah Gusti Allah dawuh naksuruhu Lan ingsun Allah dat ingkang bakal nange katekeng tiang menika taala mahsyar yaumul kiamat teng dinten kiamat akma pice. Naudzubillah min. Padahal suasana teng alam mahsyar mangke Bapak Ibu niku diterangaken teng Al-Qur'an manungsaniku empet empetan Kaya Nikita jagung anak jedane nggih napa nggih. Mangke teng alam mahsyar mboten empet-empetan, boten wonten ruang kangge geser mawon, boten wonten srengenge wis diperekaken. Jalaran hawa manungsa, panase manungsa lan ugi srengenge manungsa wekdal menika kelep karo kringete dhewek. Nauzubillah bilamit. Ya niki kula panjenengan tak insyaallah mboten. Allahumma bakal wonten panggilan saking Gusti Allah salamun qaulam rabbir rahim salamun qaulam rabbir rahim Siramu kabeh jangan kumpul kamu semua jangan kumpul dengan orang-orang yang sedang kepanasan tapi kamu menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya eh, Gusti sehingga kita akan terpisah Allahumma Allahumma yen wonten sing matur bib kula wis kadung si bib dosane kata bib nggih kelase kula panjenengan wong awam kowe kabeh duweni salah kabeh mangkane aja ana wong sing sok suci Paham apa paham? Kanjeng Nabi kan samudawu sing aranane manungsa, sing aranane Bani Adam niku kabeh duweni salah. Napa dhewe Kanjeng Nabi Muhammad SAW kullu Bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Kanjeng Nabi dawuh Bani Adam niku kabeh duweni salah, kabeh. Saapik-apike wong sing duweni salah tiang sing purun tobat lan nyuwun ngapura kalian Gusti. Habibing nggih dosane kathah. Panjenengan semerepe sing apik tok nggih napa nggih? Habibe nggih sami kaya panjenengan. Mangke nang kuburan boten kepengin disiksa leres napa leres? Coba bukan anak wong sing gelem wong nang kuburan disiksa ngacung. Dudu nek jeruk tok tapi nek 200 gelem. Moh Sungkan dina panggi. Sing rawut teng mriki kira-kira wonten sing purun mangke nang dina kiamat disiksa teng neraka purun. Kanjeng Nabi dawuh, saringan-ringane siksa teng neraka. Niku mangke manungsa dinggoni sandal, sandale didamel saking tembaga neraka tembe dinggo utek niku umep na udubilamin, niku tembe sak ringan-ringane. Wis tak contohaken Habib mawon aja nyotona wong liya. Bukan ana sing ora bombong nggih napa nggih? Lah Habib gadah nopo. Pan ngadirna apa salat ya Allah. Wong kelas kula panjenengan menawi salat begitu Allahu Akbar. Nggih katoneta lagi sholat tapi pikirane pelayangan maning dindi ora nggih terutama waktune sholat duha niku biasane waktune ana wong sing pada nagih Bu Bu sampean pada ngaji oh ya ngaji napa ngaji kudungane ya rapet nggih napa nggih Kira-kira sing kumpul teng beriki anak sing kancanan karo mendreng apa ora? Heh. Kata lah mudun belawi sungkan. Papunten Bapak Ibu. Utang sing ana ribane kowe dosane gede gede Kanjeng Nabi kang sampun dawuh. Baik niku sing utangi, sing utang, sing nulis Niku mangke nang dina kiamat badhe nglangi nang lautan getih. Mendreng paham ya? Kayak wong gede, kakar gede-gede dhuwur kakar-kakar. Utang dong ora pada nyaur, kok saanane nang umat TV dijukut TV. Kulkas dijukut kulkas. Gini apa nggih? Bib kula dagang si Bib. habib dagang. habib wong dagang. Panjenengan menawi teng Tegal, He prapatan kejambon ngalor teng mriku wonten tulisanipun toko Al Haromen. Biro Haji Umroh Al Haromen niku gadahe Habibe. Bukan wonten tiang, wow oh, arane desa apa ya, Pak? Jati roke wis balak-balik mene tapi Habibe kelalen mawon. Bukan wonten sing badan derek umroh niku insyaallah mulai bulan Juni Wingi Habibie ya alhamdulillah teng bulan Ramadan bakta rombongan umroh. terus makin bukan anak, nggih kantore sanjang akan nggih apa nggih? Termasuk alhamdulillah tahun niki jamaah haji reguler sing badan derek nang Habibie pe 106 uang Sehat Gus. Alhamdulillah. Gus Ikram yang tambah ganteng ya. Tambah ganteng Allahumma. Apa mending alhamdulillah kepilih mali Allahumma. Makanya selalu kalau matur, ajang lalenaken warga Jati Rokeh Allahumma. Panjenengan kedah tanggung jawab usulane dalan sing kira-kira durung beres diberesi ya Gus. Allahumma. Allahumma. Iya. Niki alhamdulillah Bapak Ibu, kula piyambak kan wakil ketua DPRD. Nggih banggi nggih? niku nang kota Tegal, guru-guru sekolah swasta Gus, guru TK, RA, MI, SD, MTS, SMP niku sing maunen samulan honore mung ibu Gus, mulai 2021 wingi jadi 500 500.000. Ternyata tambah berkah kok nggih apa nggih? Termasuk guru madrasah dinia Gus, sing maunen satu seket niki telung telungatus Gus. Guru TPQ mangke jadi sing maunen satu insya Allah Habibie pada merjuangakan teng 2025 jadi atus ewu Allahumma. Alhamdulillah kalau mireng termasuk kota Tegal wingi Juli niku perda pondok pesantren sampun ditetapakan Sak menika kedah pangapunten Brebes sanjange sampun nggih Alhamdulillah. Termasuk monggo Gus, kami juga lagi memperjuangkan perda Madrosa diniyah. Allahumma. Lan Habibie didongakna. Insya Allah mangke 2000, eh, November 2024 panyalon wali kota. Mudah-mudahan Gus Allah gampang nakabeh Allahumma. Al-Fatihah.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 Lagi butuh ngaku NU barang wijalan namun kayak dorong mobil. Dadah aja. Bener apa bener? Lan termasuk nang kota Tegal ya wali kotane NU wali kota kotane Habib Allahumma. Allahumma. On. Dados Gusti Allah ingkang sampun dawuh kangge tiang-tiang sing uripe perkalian para ulama ya Allah niku uripe bakal tentrem Allahumma Allahumma lan ugi sepuluh tengah-tengah Kanti ibadah ingkang dilampai baik niku puasane sholat taraweh, nggih waosan Al-Qur'ane nggih napa nggih termasuk juga sedakoe saged ndadosaken sabab dosa kula panjenengan kabeh di ngapura Allahumma sepuluh terakhir Kanjeng Nabi ingkang sampun dawuh Kanti ibadah ingkang dilampai teng sepuluh terakhir kulo panjenengan kegolong tiang sing selamat saking sikso neroko Allahumma wingi pas tanggal setunggal Syawal wekdal kulo panjenengan Nyon sewu medal saking griyo kanggeng lampai sholat Id gusi Allah dawuh dumateng para malaikat he malaikat malaikatku saksikanlah hamba-hambaku kemarin berpuasa satu, bulan hanya untuk mencari ridhoku hari ini pun mereka berbuka puasa hanya untuk mencari ridhoku saksikanlah dosa-dosa mereka semuanya sudah aku ampuni Allahumma yang masalah salah lan dosa wau kula pun matur kula panjenengan gada nabi sing bener-bener sayang nggih apa nggih dumateng sedoyo umate. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge sing rumangsa duweni dosa, dosa dosane kuata sangat wis ora etungan. Tapi yen piyambake purun taubat kanthi taubatan nasuha, jeng Nabi dawuh aku jamin kanthi idine Allah dosane kabeh dingapura. Allahumma tapi syaratnya taubatnya taubatan nasuha. Tolong demo temo tiga perkawis. Pertamaan nadam lom. Bukan putus asa. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Kalau dosanya kada Gusti. Saya titik wong lanang kadang-kadang ya Allah. Peng duit anak. Gini apa enggi? Bocah turun pada toko klambi. Ngomongnya duitnya langka bu. Padahal duitnya jadi sesep nanang kayaknya. Tapi duduk wong lanang kayaknya wong aduh. Ibu ini yang pada baik. Pengajian jam itu Nih, si rumah jam 6 wis mangkat dugi pengajian niku setengah pitu wonten wekdal setengah jam oh, nggih. Niku kadang-kadang sokan padang nih, Tapi wong wadun-wadun kana, sing sokan dirasani lanange dhewek. Lanange nyonten dilehi yo. Oh. Si kenapa udile bodong? <laughs> Aja nggih, pertama lom. Nomor Nomor kalipun igla doi dosa sinate dilampai Nomor telune aja diulangi mali. Tigang perkawis. Kalau kita lampai dosa sebesar apa badai di ngapura Allahumma. Pun nanging niki. Niki perlune halal bihalal. Kanjeng Nabi dawuh wonten tiang menangi bulan Ramadan puasane kenteng tarawehe kenteng maus Al-Qur'ane napa khatam sampai ping telu tapi ternyata rampungnya bulan Ramadan ibadahnya kabeh ditolak. Dosane dereng di ngapura sinten pertama orang-orang yang memutuskan silaturahim. langkah jeng Nabi Dawu ora bakal mlebu warga, wong sing mutusaken seduluran. makanya wonten tradisi saking Wali Songo, tradisi kang hebat. Mudah-mudahan teng kita tetap dilampai. Badai melebat bulan Ramadan wonten tradisi unggah-unggahan rampung bulan Ramadan Badai rampung udun uduna Maksudnya saat yang melebat bulan Ramadan bukan anak karo tangga, karo sedulur, karo kanca wonten masalah diselesaikan Allahumma Aja sampai pangapunten. Wis puasane kenteng, ibadah kenteng tapi jalaran karo sedulur durung akur, ibadah KB ditolak. Bu. Kayonge ake ibunya ya. Alhamdulillah, tapi bapaknya kayaknya nang buri, bapaknya malah pada ngadek gini apa nggih? saya sewu, wingi wis pada ngapura-ngapuran ana apa dereng? Sampun? tuh, Wis ngapura-ngapuran temenanan? aja sampai bulan Rom, bulan Syawal, ini kangge maringi ngapura, ditetengak ditekani disuruh ngapura plengas-plengos ayu-ayu ora. Ana godong ora tak soek, ana banyu ora tak cabuk, ana duit matane ijo. <laughs> sampun nggih napa Allahumma Kanjeng Nabi kang sampun dawuh salatun. Ada tiga amalan. Sapa wonge sing bisa nglampahi amalan menika dia akan termasuk orang yang mulia mungguwe gusi Allah. Uri tengalam dunia golek tanah pengalame gusi Allah nggih. Aja goleti pengalame manungsa, wong dialem manungsa ora manfaati, leres lapo leres? Wong dong lagi seneng laka tunggal tapi dong bisa ngit laka padane. Wong dong lagi sengit ya Allah. Ayah sampean panjenengan ke sing tua-tua dudu sing nom-nom. Lagi durung dadi, wah Masya Allah. Nggih. Zaman riyen yang wonten HP Android langka. Anane surat kepada yang terhormat kekasihku yang tersayang. Pret lagi durung dadi ta iya. Barang anake rom apis nyun sewu anake rembel boro-boro ngomong yang ngomong yang perut Nggih apa nggih? Dados nyun sewu Kanjeng Nabi ingkang sampun dawuh wonten tiga amalan sapa wonge sing bisa nglampahi piyambakipun termasuk orang yang mulia di hadapan Allah. Yang pertama purun maringi ngapuro kalian tiang sing nate nganiaya. Abot buatan abot. Bib ya Allah bib. Lagi zaman bocah cilik-cilik bib. Anak sedulur sugi bib. Boro-boro nulungi ngomongin nyeleki terus orang papa Anak dosa urusan dosa anak tulisannya dewe. dewe. Tapi wong ngarani badai yang ngapura-ngapuranan. Allahumma. Allahumma. Nomor kalipun pun waktu ya man haromak. Purun maringi ngapura kalian tiang sing sampun mutusakan peparing. Kadang-kadang mau karo tangga sedulur kanca anak ribut wis putus sampai ora seni apa-apa. Sing pertama maringi ini tiang ingkang mulia. Nomor tiga ini wafal silaman kotoan, Nempuh Nempungaken seduluran kalian tiang sing sampun mutusakan seduluran. Makanya monggo kanti bulan Syawal menikoh dalam rangka acara halal bihalal. Mari kita bersama-sama manfaatkan waktu menikoh kangge ngapura ngapura bib adoh. Ah, HP wis ana ora salesan gina banggi. Leres apa leres? Para hadirin nomor kalipun tiang sing menangi bulan Ramadan. Rampung bulan Ramadan ibadah ditolak, dosane dereng di Singapura sinten. Lare ingkang durhaka dumateng wong tua loro Karena anak, anak sing waras, anak sing ora waras. Lare sing waras niku akan selalu ingat kalian sinten wong tuane. Paham apa paham? Niki terutama bocah lanang, yen apa nggih? Yen wonten anak bocah lanang kepengin uripe seneng ada satu pertanyaan. Mafa'an Nabi Abawai? Apa yang sudah dia lakukan untuk orang tuanya? Dung anak bocah durung bisa bakti karo wong tua. Kepengin uripe seneng, jangan mimpi. Jangan mimpi. Kanjeng Nabi kang samun dawuh kabeh dosa. Siksane saged diundur bahkan dihapus kecuali durhaka karo wong tua loro siksane bakal dicepetaken durunge tiang menika ninggal dunia Datu sungane bocah lanang lagi nesi dewekan karo wong tuane bakti. Bareng ori wong wadon kelalen disawang, disawang. Uripe ora bakal seneng ora dunyane, ora akhirate. makanya pangapunten, Bu. Bu, kira-kira panjenengan kepengin dua mantu api apa ora? Dong kepengen karo mertua sing apik disit Dong anak mantu wani karo mertua, siap-siap pasti bakal oli mantu luwi jahat. Aja sampai jadi wong wadon sing lanangi pan bakti karo wong tua dialang-alangi. Niku Kanjeng Nabi dawuh, sinaosa wong wadon menikos sregep ibadah, tapi perempuan yang saat suaminya akan berbakti kepada orang pun dia langalangi niku wong wadon calon penghuni neraka jahanam naudzubillah min naudzubillah min bahkan kanji Nabi dawuh ana bocah lanang wis mulyakna wong tuane wis nokokna umah nggih nokokna mobil kesenangan kekarepe dituruti kabeh napa dawuh kanjeng Nabi belum bisa mengganti satu tetes darah saat ibu melahirkan. Wong lanang ta orang ngerasa kena meteng nggih napa Ibu-ibu niki sing Masya Allah Terutama ibu-ibu itu merasakan bagaimana Perasaan tiang wakdal ngandut Gini apa nggih? Wetengan sabulan, rong bulan, telung bulan, patang bulan Eh, eh, eh Nggih Anak piring nyun sewu nggih. Jaluke macem-macem dahar nganggone godhong jati. Nggih napa nggih? Kabeh enak. Sing biasa seneng nambu lenga wangi, ket sing sing pada nom-nom ta durung rasak nangko. Engko dong meteng ki rasa kena. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Sing biasane seneng mambu lenga wangi, niku wekdal wetengan sabulan sampai patang bulan. Mas, aja perak-perak mas enak. Nggih napa nggih? Apa maning wau petengah limang bulan, enam bulan, pitung bulan, bolong bulan. Ibu nih badai kesa teng pundi, kue bocah nang petengah orang gelem ditinggal. Melu terus. Leres sama leres? <laughs> apa maning wau nggih wetengan wis bolong bulan. Kira-kira coba dong anak ibu kandungannya wis pitung bulan, bolong bulan, sangat bulan, turu kemurip bisa apa orang? Oh kayak panggalan loh. No? Leres apa leres? Nopo mali saat melahirkan. Niki kulo matur kados mekaten boten badhe sanjang saru, tapi supaya bocah kemutan jasane wong tua. Paham napa paham? Mari kita lihat orang-orang yang sukses dunia akhirat niku mesti karo wong tuane bakti. Makanya termasuk gus-gus ingkang sampun ketitipan pondok saking wong tuane teruskan perjuangan pun wong tua Allahumma simbae kiai anake kudu kiai putune kudu kiai Allahumma pun para hadirin dados nyun sewu mari saat sampunipun rampung acara halal bihalal kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya si pripun bukan wingi wonten masalah kalian tangga sedulur kanca saling ngapuro ngapuronan Allahumma termasuk lanang wadon tambah tua tambah rukun aja tambah tua malan pada tambah tukaran aja isin karo putu gina penggi termasuk ibu-ibu gara-gara sing lanang wis tua melasi dibentaki baik nangkene anak Bu Samun dikira lho Bu, wong lanang sing sokan dibentake sing wadon kowe MPP madan plonga-plongo. <laughs> Makanya insya Allah rampung pengajian lanang wadon tambah rukun. Allahumma aja sampai gara-gara sing lanang wis ngomong tua ya tua gelem nome kudu gelem Buat namung niku mewan. Kadang-kadang ngomongnya pripun, wis tua cerengkeng, tambah tua tambah cerengkeng. Nggih. Kadang-kadang ngomongin aku wis tua, crengkeng, ireng, si gemian ireng. <laughs> Mangane pangapunten termasuk insya Allah bocah tambah bakti karo wong tua. Allahumma. Allahumma. Sewau kula pun matur kunci kebahagiaan seorang anak yang sampun saged bakti karo wong tua loro. Nggih napa nggih? Lan pangapunten Bapak Ibu, niki wau kula pun matur khusus kangge desa Jati Roke ora itu Habibe wis tuwa dadi sokan kelalenan. Warga Jati Roke badhe ndamel ranting NU Kelurahan Randu Gunting. gina napa nggih? Eh Randu Gunting nggih. Kelalen kemutane Tegal Jati Roke. Supaya insya Allah cepat rampung Allahumma Allahumma nyun sewu gih, Lah ceritane Bu, wong tambah loman, kue tambah melarat, kue langka. Bahkan pangapunten, pagi hari mari kita buka dengan sodako. gina panggi Pangapunten, Kanjeng Nabi kang sampun Dawu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asahiyun qaribu minallahi qaribu minan nasi qaribu minal jannati ba'idu minan nar wal bakhilu ba'idu minallahi ba'idu minan nasi ba'idu minal jannati qaribu minan nar asahi utawi tiang ingkang loman qaribun perek minallah saking gusi Allah gusi Allah seneng karo wong loman gina panggi, nggih panjenengan ningali wonten tiang usahane sami umai sebelahan Wong loman karo sing ora loman iku sejen. Wong sing loman sinau sawau nggih dodolan jare lagi sepi tapi rezekine terus bakal ora mandek-mandek nggih napa nggih. Tapi wong sing ora loman rezekine ya niku-niku mawon lan Kanjeng Nabi dawuh wong loman perek karo manungsa. Kulo panjenengan kancanan karo wong loman seneng apa seneng? Lalungan karo wong medit sapisan bae nggih. Leres napa leres? Lan ugi Kanjeng Nabi dawuh, wong loman perek karo suwarga. Mangke nang ngarepe suwarga ana tulisanipun Darul Asqiya. Suwarga niku tempate wong loman. jadi engkau dengan wong merek suwarga cek cek tapi ngaku lagi nang surga, nyuwe eh, lagi nang dunia medit. Ditakoni malaikat mene panapa? Ya bukan oli mlebu suarga malaikat karo nyawang. Kasihan deh lu. Si kenang apa? suarga niku tempatnya wong loman makane yo bareng-bareng. Terutama kangge acara niki yo siap. Siap panitia endi dan ini plonga pelongo mawon. Bancere siap? Ayo duse siap akan karo solawatan. Kardus kardus disiap namubeng karo solawatan. Maka barampung salawatan al-munjidin langsung badhe maus maulid mahalul giam lan kosidahan sampai jam rolas bengi Allahumma banserendi di bansere banseren ayo siap duse siap-siap kalau badhe taken sampean niku mangke nang kuburan kepengin lampune pirang watt coba kepengin lampune pirang watt seket Dong kepengin lampune seket watt, nyumbange kudu ewu Allahumma. Allahumma. Tapi sing nyumbange sewu niku mangke nyuwun sewu kuburane namung sewat. Ayo siap-siap nok, ayo nok. Mubeng Allahumma. Allahumma. Kemene maning Habibe disit Habibe aja ngomong tok, nggih napa nggih. Allahumma. Ayo mene nang dhuwur. Ya. Gus Ikdam ini sing akeh. Wong alhamdulillah wis kepilih Kak. Allahumma ya meriki meriki monggo. Ayo mulai nangarap ngarep meneh ya. Habibie aja ngomong tok nginapa ponggi. Habibie gi arane satu Swiss. Nggih napa nggih? Habibe gak gawa duit darani ora. Keh monggo karo selawatan. Allahumma salli ala Muhammad Habib ugi gada YouTube ditulis mawon gini napa nggih? Habib spasi Ali spasi Tegal. Ayo monggo. Habib spasi Ali spasi Tegal. Allahumma. Oh nggih, niku Facebook. Menawi kangge YouTube TV spasi Al Haromen spasi Tegal. Diulangi. TV spasi Alharumen spasi Tegal. Gini apa nggih? Mokan mau ana sing padang kerekam pan ngirimna nggo nomere Habibe ya alhamdulillah ditulis ugi nomere Habibe Ih 087 087 830 025 639 tak tulis Oh nggih ya wis 087 iya. ya 087830 025639 nggih ya mbokan ana mau sing pada nyuting dikirim tapi sing jelas Habibe ke usiane wis sawidak lima paham apa paham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.